Ya, begitu. Lanjutan dari hadis yang sangat panjang. Dan di sini masih terkait dengan lanjutan hadis yang panjang tadi. Dibawakan oleh Imam Bukhari dengan bentuk sanad mu'allak dengan segala jazm Qala al-Imam Bukhari rahimahullah taala Qala At-Ta'u bin Yazid wa Abu Sa'id Al-Khudri ma'a Abi Hurairah la yaruddu alaihi min hadithihi syai'a حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله تبارك وتعالى قال ذلك لك ومثله معه قال أبو سعيد الخدري وأشرت أن هذه معناه يا أبا هريرة قال أبو هريرة ما حفظت إلا مثله Baik, perhatikan. سعيد الخدري أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله قال أبو هريرة فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة ورواه مسلم Birakam mi'awa salasa wa tamanin perhatikan dalam catatan kaki warawahu muslimun yakni ada sini muttafaqun alaihi hadis yang disepakati oleh imama al-muhaddisin yakni dua imam muhaddisin al-Bukhari wa Muslim Ini juga ada faedah bahwasanya man hafidah hujjatun ala man lam yahfad. Orang yang hafal sebagai hujjah atas orang yang tidak hafal. Dengan bukti bahwasanya Abu Said membawakan riwayat yang melebihi dari apa yang dibawakan oleh Abu Hurairah Abu Hurairah mengatakan zalika laka wa misluhu ma'ahu. Itu adalah bagimu dan yang semisalnya bersama bersamanya. Wa misluhu ma'ahu yang semisal dengannya juga milikmu. Jadi cuma dilipatkan sekali. Ya toh? Zalika laka wa misluhu ma'ahu. Adapun Abu Said mengatakan wa asharatu amsalihi ma'ahu dan wa asharatu berapa? berapa? Sepuluh yang semisal dengannya seperti yang kamu lihat itu. Jadi sepuluh kali lipat. Kalau riwayatnya berbeda ya, laka mislu wa, wa mislu ma'ahu. Cuma semisal dengannya. Cuma apa? Dilipat gandakan sekali saja. Kalau Abu, kalau Abu Said 10 kali lipat. Berkata Abu Radhiyallahu anhu, "Ma hafidtu illa qawlahu dzalika laka wa misluhu ma'ahu." Kata Abu Hurairah, aku tidak menghafal kecuali aku tidak hafal kecuali perkataannya dzalika laka wa misluhu ma'ahu. Ya, ini lipatannya cuma sekali. Dah. Aku ribut. Taib. Kalau Abu Sa'id Al-Khudri radhiallahu anhu, "Asyhadu aku bersaksi." Sesungguhnya aku menghafal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam perkataan beliau, dari kalaka wa asratu wa asratu amthali. Dilipatkan apa? Sepuluh kali lipat. Berkata Abu Radhiyallahu anhu, "Badzalika ar-rajulu akhiru jannah dukhulan al-jannata." Padahal keadaan itu adalah maka itulah seorang laki-laki yang dikatakan akhir penduduk surga yang masuk ke dalam surga. Tadi telah kita lewati bahwasanya man hafidha hujjatan ala man la lam yahfad. Di sini Abu Said hujjahnya lebih daripada apa? Hujjahnya Abu Hurairah dengan bukti bahwasanya Abu Hurairah tidak membantah apa yang dituturkan oleh Abu Sa'id dzalika laka wa asharatu amsalihi dan yang itu adalah milikmu dan sepuluh kali lipat semisalnya. Kalau Abu Hurairah cuma semisal lagi. Lipat apa? Cuma dua kali lipat kok. Misal <clears throat> dari Syekh bin Baz rahimahullah taala wa Asara wa akhiru al-nari khurujan minan nar dan dia adalah akhir penduduk neraka yang keluar dari neraka. Allahu akbar, Allahu akbar wallahu musta'an. Allahu akbar ini adalah bentuk kalimat untuk apa? Ta'ajjub. Betapa besarnya nikmat surga yang diceritakan dalam hadis yang panjang ini ini bagi seseorang yang paling akhir masuk dalam surga. Terus bagaimana dengan yang paling awal? Maka lebih-lebih lagi tidak bisa dibayangkan dengan apa yang terbesit dalam benak kita. Ini yang diinginkan dengan kalimat beliau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bentuk terheran dengan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi penduduk surga. <clears throat> ya kan? Ada yang panjang telah kita lewati. Yang terakhir yakni hatta in qata'at bil amani. Itu lihat, itu lihat hatta inqata'at bi al-amani halaman 149 Allah Azza memerintah dia seorang tadi yang paling terakhir keluar dari neraka dan yang paling terakhir masuk ke dalam surga fa idza dakhalaha qala Allahu lahu tamannah berangan-anganlah apa yang kau inginkan untuk berangan-angan Fasala rabbahu wa tamanna, maka dia meminta kepada Rabbnya. Dia dia lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah ini wa tamanna. Wa tamanna. Berangan-angan yang sangat banyak. Hatta inallah takat hatta inallah la yudzakiruhu. Sehingga Allah mengingatkan dia. Yakulu kada wa kada. Allah berkata kepada orang tadi begini dan begini dan begini hatta inqata'at bil amani sampai terputuslah semua angan-angannya. Qala Allahu dzalika laka wa misluhu ma'ahu. Ini yang dapat oleh Itulah yang itulah untukmu apa yang telah kau dapat dalam surga itu dan yang semisal dengannya bersama apa yang telah kau dapatkan. Kalau Abu Sa'id mengatakan wa asharatu amsalihi dan 10 kali lipat lagi dari apa yang telah kau dapatkan dalam surga itu. Ini bagi penduduk surga yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dan bagi penduduk neraka yang paling terakhir masuk ke dalam, maka keluar dari neraka. Mafhum? Maka dibawakan di sini oleh Imam Bukhari dalam bentuk sanat yang muallak Qala Atta'u bin Yazid wa Abu Sa'id Al-Khudri ma'a Abu bersama Abu Hurairah la yaruddu alaihi min hadisi syai'an hatta idza hatta sahabu Arab anna Allah taala qala dzalika laka wa misluhu ma'ahu. Yani apa yang dituturkan oleh Abu Hurairah tidak ditolak hadisnya. Saya apa? Apa yang dituturkan oleh Abu Sa'id tidak tolak oleh hadisnya. Sampai Abu Hurairah menceritakan dalikal dalikalaka wa misluhu ma'ahu. Baru di sini Abu Said menunturkan apa yang beliau hafal dari Rasulullah SAW. Wa salatu amsalihi ma'ahu ya Abu Hurairah. Wa Abu Hurairah dan yang dan sepuluh kali lipat bersama apa yang telah didapatkan sebelumnya. Abu Hurairah mengatakan, aku tidak hafal kecuali wa misluhu ma'ahu. Yang semisal dengannya yang telah didapatkan di dalam surga. Abu Said mengatakan memperkuat pernyataannya asyhadu aku bersaksi bahwasanya aku menghafal dari Rasulullah wasallam perkataan beliau dzalika laka wa asharatu amsalihi nah dari sini Abu Hurairah tidak menolak apa yang disampaikan oleh Abu Sa'id dan menunjukkan bahwasanya man hafidha hujjatun ala man la yahfad orang yang hafal hujjat atas bagi atas orang yang tidak hafal atau man alima kan? hujjatun ala man la Ya alam orang yang mengetahui sebagai hujat seorang yang tidak mengetahuinya. <clears throat> Baik. Itu hadis yang terakhir sambungan dari hadis yang panjang tadi. Dan sekarang kita lanjutkan hadis yang selanjutnya ini hadis yang bernomor 7439. Sebab al arba'mi'a wa tis'a wa talatin berkata Al-Imam Bukhari Ta'ala hattasana Yahya bin Bukairin Haddatsana Laisu bin Sa'din an Khalid bin Yazid an Sa'id bin Abi Hilal an Zaid an Atha'i bin Yasar an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala Kulna ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamah Ini sambungan dari bab yang telah kita baca tadi bahwasanya bab, bab terkait dengan pada hari kiamat nanti wajahnya orang-orang yang beriman berseri-seri melihat kepada apa? kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat ya kan? Melihat di sini sebagian telah kita lewati kata ro'a memiliki master berapa ti? Tiga. Ru'ya dan ru'ya, ru'yatun dan ru'ya dan ro'yun dan yang terkait dengan hadis ini adalah ru'ya ru'yatun bil ini bil basar. Ru'yatun memandang dengan basar yang dengan penglihatan apa mak mata. Maka pertanyaannya ya di sini kata Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah. Apakah kami nanti pada hari kiamat melihat Rabb kami? Nah, melihat di sini ah, melihat dengan apa? Dengan mata kepala. Dengan apa? Dengan dasar yang akan kita baca di bawah ini. Kala al kudaru nafiru yati samas wal kamar yati. Nah, ru'ya pakai tak marbutah mas dari kata ro'a. Ru'yatun. Nah, maknanya apa? ru'ya bil basar. Telah kita sebutkan berkali-kali jangan dilupakan bahwasanya ro'a ini memiliki tiga masdar. Masdarnya apa? Ru'yatun dan ru'ya dan yun. Kalau ru'yatun jamaknya ru'yat. Kalau ru'ya jamaknya ru'ya jamaknya ru'a. Kalau ro'yun ya jamaknya aro'un. Ah, nah, kan itu. Ru'yatun jamaknya ru'yat. Sama salim. Kalau ru'yat jamaknya ru'a. Jamak apa tak? Taksir. Jamak tak? Apa? Taksir. Kemudian ro'yun jamak taksirnya apa? Aro'un. Ah, nah, di sini perhatikan. Hal mudaruna fi ru'yati syams wal qamar. Apakah mungkin sekarang ini bahwasanya ru'yatus syams di sini sudah terlihat dengan hati atau dilihat dengan mimpi? Tidak. Dilihat dengan apa? Dengan mata kepala. Maka hal tudaruna, apakah kalian mendapatkan madarat dalam melihat matahari dan bulan? Idza kanat sahwana bila keadaan mata dablina sahwana apa? Terang tanpa awan. Kulna berkata sebagian para sahabat yang menghadiri majelis itu kami berkata la tidak ada madarat ya Rasulullah qala fa innakum la tudaruna fi ru'yati rabbikum yawma idin illa kama tudaruna fi ru'yatihima maka sungguh Sesungguhnya kalian tidaklah mendapatkan madarat sama sekali dalam melihat Rabb kalian pada hari itu, pada hari kiamat. Melainkan sebagaimana kalian terasa apa yang kalian rasakan dalam melihat keduanya apa keduanya asam sual kamar matahari dengan dan bulan. Dan telah kita lewati bahwasanya asam sual kamar adalah maksudnya di tengah apa apa di tengah apa tengah Nah, ketika al kamar pada apa? Pada bulan pur pernah tanggal berapa? Tanggal 4 14. Oleh itu samus yang tidak ada penghalang sama sekali. Di sini tasbihu ru'ya bi ru'ya. Penyerupaan apa? Penglihatan dengan penglihatan bukan penyerupaan yang dilihat dengan yang dilihat. Kalau Penyerupaan mar'i itu yang dilihat. Al mar'i bil mar'i penyerupaan yang dilihat. Tapi kalau ru'ya penglihatan berarti yang diserupakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam apa? Penglihatan kita, kita melihat bulan terang gamblang juga nanti kita melihat Allah terang gamblang layaknya kita melihat bu, bulan pada tanggal 14 yang tanpa ada mendung sama sekali menghalangi bulan tadi. Perhatikan itu. Ini tasbih apa tasbih ru'ya bi ru'ya bukan tasbih mar'i bil mar'i. Kalau mar'i adalah isim maf'ul yang dilihat. Kalau ru'ya penglihatan. Jadi penglihatan kita. Nanti ya kan diserupakan oleh Rasulullah SAW kita melihat Allah sebagaimana kita melihat bulan terang di pada bulan purnama tanggal 14 tanpa adanya mendung. Bukan kau diserupakan Allah seperti bu, bulan. Tidak. Allah seperti bulan purnama di, tidak. Tapi apa? Kita melihat Allah seperti kita melihat bu, bulan yang sangat terang gamblang. Namanya tasbih ru'ya bir ru'ya. <clears throat> Suma qala yunadi munadin. Perhatikan, kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yunadi munadin. jadi pada hari itu, pada hari kiamat. Yunadi fil mudore. Memanggil. Yang memanggil sedang memanggil. Apa sih panggilannya? Liyadhab kullu qawmin ila ma kanu ya'budun. Liyadhab supaya pergi. Ini lamul amr. Liyadhab supaya pergi. Siapa? Kullu qawmin masing-masing kaum Pergi mana? Pergi kepada apa yang dulu mereka menyembah. Menyembahnya. Supaya masing-masing kaum pergi kepada apa yang dulu mereka menyembahnya. bu ashabus solid ma'a solidihim. Maka pergilah maka ashabu solib pergi apa ashabu solib orang-orang yang dulu menyembah salib pergi bersama salib mereka solibun bahasa kita apa salib washabul autan ma'autanim dan yang dulunya menyembah berhala pergi bersama berhala-berhala mereka washabu kulli alihatin ma'alihatihim dan masing-masing Dulu yang mereka itu menyembah sesembahan sesembahan tertentu, maka pergi bersama sesembahan-sesembahan mereka. Amin dunillah. Jadi yang dulu di dunia ini menyembah hawa nafsunya, tidak akan pergi menjawab Sesembahnya sebagai hawa nafsunya, sebagai sembahnya. Hawa nafsunya sebagai sesembahan dia. Yang menyembah kuburan, ya kan? wali yang dianggap wali di dunia ini nanti juga akan mengikuti sesembahnya di dunia. Hatta yabqa man kana ya'budullah min barrin aw fajirin. Wa gubbaratun min ahlil kitab. Anda akan disebutkan tentang makna gubbarat. Ya kan? Pada halaman ini 159. <clears throat> Hatta yabqa sehingga tersisalah. Orang yang dulu menyembah Allah Ta'ala baik dari orang yang dikatakan bar orang yang baik atau fajir orang yang memiliki dosa. Wa gubaratu min alil kitab. Gubarat yakni mananya adalah apa? Bagian. Ya kan? Bagiyatuhu. Kalau kermani jam'u gobirin. saya katakan kebal. wa jam'u jam'u gobrin wa ghabru syai' baqiyatuhu jadi wa gubaratun minal kitab dan sisa-sisa dari kalangan ahlul kitab yang mereka masih muwahhidun bertauhid ahlul kitab siapa? al yahud dan nasara yang mereka mendapatkan kitab dari langit itu dikatakan ahlul kitab jadi umat yang terbagi ada ahlul kitab, ada wasni. Kalau wasni memang asli penyembah berhala. Kalau alul kitab, jadi yang dapat kitab dari Allah, kitab samawi. Seperti Zabur, seperti Injil, seperti Taurat. Itu namanya apa? Ahlul kitab, Yahud dan Nasara. Nah, adapun yang mereka bukan ahlul kitab dikatakan watni. Bahasa Indonesia apa wasni itu? Berhalalisme. Berha berharapan. Murni asli penyembah berhala seperti Buddha, Hindu. Nah, itu adalah murni asli penyembah ber, berhala. Itu namanya wasni. Nah, itu ada jahiliya alkitab dan ada jahiliya apa? Wasniun. dan sisa-sisa dari alul kitab. Selain dari mereka tadi yang mengikuti sesembahnya masing-masing. Yang dulunya menyembah berhala yang mengikuti berhalanya. Yang dulu menyembah salib mengikuti salibnya. Thumma yu'ta jahannam. Kemudian didatangkan jahannam. Tengok, summa yu'ta jahannam. Kemudian didatangkan jahannam tu'radu ka'anha sarabun dibentangkan seakan-akan ia adalah sarab fata morgana. Apa sarab? Fata morgana. Fayuqalu lil Yahud maka dikatakan kepada Yahud. Kalau Yahud berarti orang-orang Yahudi. Kalau satu Yahudi apa bunyinya? Yahudi. Satu orang Yahudi dikatakan Yahudi. Kalau Yahud, orang-orang Yahud. Seperti Al-Arab, orang-orang Arab. Kalau Arabi, satu orang Arab. Arabi, satu orang Badu. Kalau Arab, orang-orang Badu. Nah, itu antara sama dengan Mufrod. Nah, di sini fayuqalul yahud, maka dikatakan kepada orang-orang Yahud. Ma kuntum ta'budun, apa yang dulu kalian ibadahi di dunia? Kalau orang-orang Yahud mengatakan, orang-orang Yahudi. Kunna na'budu Uzaira benallahi. Kami dulu menyembah apa? Uzair putranya Allah. Fayuqalu maka dikatakan kepada mereka orang-orang Yahudi kadzabtum. Dusta kalian. Lam yakunillahu sahibatun wala waladun. Fama turidun. Kalian dusta. Lam yakun. Enggak pernah ada bagi Allah sahibah yang istri dan enggak pernah punya anak bagi baginya. Rasulullah Allah tidak pernah punya istri dan tidak pernah punya anak. Fama turidun, apa yang kalian inginkan? Qalu nuridu antas kiana. Mereka bilang orang-orang Yahud, kami menginginkan supaya supaya engkau memberi minum kami. Fayuqalu isyrabu. Maka dikatakan minumlah. Fitasaqatuna fi jahannam. Isyrabu minumlah. Maka mereka berjatuhan di jahannam. Tasaqata berjatuhan. Kalau sakota jatuh, Tasakoto berjatuhan. Tadoroba berpukul-pukulan. Apa? Eh? Saling berjatuhan. Nah itu. Maka mereka saling berjatuhan di dalam jahanam. Setelah mereka minta minum dan sudah minum. Syurubu. Maka mereka berjatuhan di jahanam. Maka minum apa? Minum air. Minum apa? Adab jahanam api jahanam. Tsumma yuqalu lin nasara kemudian dikatakan kepada orang-orang Nasara. Ma kuntum ta'budun apa yang kalian dulu ibadahi di dunia wahai orang-orang Nasara. Fayaqul maka mereka berkata, kunna na'budul masih ibn Allah. Kami dulu menyembah Masih putranya Allah. Fayuqal maka dikatakan kadzabtum kalian dusta. Lam yakun lillahi sahibatun wala waladun Tak pernah ada bagi Allah itu istri dan tidak pernah ada baginya itu anak. Fama turidun maka apa yang kalian inginkan? Fayaqulu nuridu antaskiyana. Kami ingin supaya engkau memberikan memberi minum kami. Sakoyaski memberi minum. Sakoyas yaski. Isyrabu yukul maka dikatakan isyrabu. Minumlah. Fatasaqatuna fi maka mereka saling berjatuhan di jahanam hatta yabqa man kana ya'budullaha min barrin aw fajirin sehingga tersisalah orang yang dulu mengibadah Allah di dunia baik dari kalangan orang yang barrin orang yang baik atau fajir orang yang punya do dosa. Fayuqalu lahu maka dikatakan kepada mereka yang dulu menyembah Allah di dunia, "Ma yahbisukum wa qad nas?" Apa yang menahan kalian sedangkan manusia telah pergi? Habasa yahbisu menahan. Kalau hasaba yahsibu. Kalau sahaba yashibu. Sahaba yasaba. Menarik. Kalau sinnya didahulukan sahaba. Menarik. Kalau habasa menahan. Apa yang menahan kalian? Bukan zaman nas dan sedangkan manusia telah pergi. Bayaku maka mereka berkata, Nahum, Kami memisah dengan mereka Wa nahnu awhatu minna al dan yang sekarang kami sangat butuh kepadanya. Hari ini. Wa inna sami'na munadiyan yunadi layil yalhaq kullu bimaka bima kanu ya'budun wa inna ma nantadiru rabbana. Dan biasanya kami telah mendengarkan adanya panggilan yang memanggil. Adanya panggilan yang memanggil dari yang memanggil mengatakan isi panggilannya liyal hak supaya mengikuti. Rahikoyalah aku mengikuti. Supaya mengikuti. Siapa? Masing-masing kaum dengan apa yang dulu di dunia mereka menyembahnya. Dan wa inna madananya saja kami menunggu Rob kami. Kami menunggu Rob kami. Qala fayatihimul jabbaru fi suratin ghairi suratil lati ra'awhu fiha awwala marrah. Berkata Rasulullah SAW, maka datanglah kepada mereka Al-Jabbar. Siapa di Al-Jabbar? Allah. Al-Jabbar adalah Allah. Satu di antara nama Allah adalah Jabbar. Maka boleh seorang itu memberi nama apa? Abdul Jabbar. Boleh menyadarkan mengidofakan Al-Ubudiyah kepada Al-Jabbar. Kenapa? Karena Al-Jabbar adalah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti anaknya Pak Musa namanya Pak Abdul Abdul Jabbar itu. Abdul Jabbar. Nah, ya. Baik. Maka datanglah kepada mereka Al-Jabbar yakni Allah Subhanahu wa taala bentuk selain bentuknya yang mereka telah melihatnya dalam bentuk itu awal kali awal amar, awal kali fayaqulu maka berkata jadi al-jabbar yakni Allah taala ana rabbukum aku rabb kalian Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah nanti datang. Allah punya sifat datang. Dan datangnya tidak seperti datangnya manusia. Kita nggak mengetahui tentang bagaimana sifat datangnya Allah Subhanahu wa taala, cuma kita mengetahui dari kabar yang ada dalam hadis ini bahwasanya Allah dah datang. Ya kan? Seperti Allah yaji wajah Arab buka wal malakun sofa sofa dan datang Rob kamu Sedangkan malaikat sedang berbaris-baris. Nah, datang. Kalau al-tawil mengartikan apa? Datang rahmatu rabbika. Datang rahmatnya Rabb kamu. Allah gak datang. Yang datang apa? Rahmatnya saja. Maka ini namanya taktil, mengkosongkan sifat Allah yang Rasulullah kabarkan bahwasanya Allah memiliki sifat datang Diganti oleh mereka orang-orang yang mentakwil dengan yang datang adalah rahmatnya dan Allah nggak boleh datang. Jadi yang bisa datang rahmatnya Allah nggak boleh da datang. Kalau datang menunjukkan akan serupa dengan makhluk, jadi nggak boleh. Dari situlah mereka dikenal dengan ahlu tahtil, mu'attilah, mengkosongkan sifat Allah yang Rasulullah kabarkan bahwa adalah sifatnya Allah Taala. Dan juga yang Allah kabarkan tentang dirinya bahwasanya Allah memiliki sifat datang. Wajah Arab buka wal malaku sofan sofa. Dan datanglah Rabb kamu. Sedangkan para malaikat berbaris-baris. Nah. Maka bayakulu ana rabbukum. Allah berkata, aku Rabb kalian. Bayakulun anta rabbuna. Engkau adalah Rabb kami. Fala yukallimuhu illal anbiya. Uh. Fala yukallimuhu illal anbiya oh, maka tidak ada yang berbicara kepada Allah kecuali para nabi. Di hari itu. Fayaqulu maka berkata, "Hal bainakum wa bainahu ayatun ta'rifunahu?" Ya kan? Maka berkata, "Hal bainakum maka apakah antara kalian dan antara Allah tanda?" Ayat temannya apa? tanda. Ayatun adalah tanda. Adakah antara kalian dengan Allah itu tanda yang kalian kenal tanda itu? Atau kenal Allah dengan tanda itu? Bayakulun, maka mereka berkata, Asaku. Ada tanda yang kami kenal. Yaitu apa? Sak. Apa sak? Betis. Fayaksibu ansakihi maka Allah menyingkapkan akan betisnya. Dari sini kita mengerti bahwasanya Allah memiliki betis, Allah memiliki mata, Allah memiliki penglihatan, Allah memiliki pendengaran, Allah memiliki tangan. Ini semuanya dalam makna yang sebenarnya tidak serupa dengan apa yang dimiliki oleh makhluk dari hal-hal tadi yang telah kita sebutkan, baik mata, pendengaran, tangan, betis dan kaki apa? Kodam telapak kaki dan yang semisalnya. Enggak ada yang serupa dengan apa yang dimiliki oleh makhluk. Kenapa? Karena Allah berkata, "Laisa kamislihi syai'un." Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Jadi datnya enggak serupa dengan datnya makhluk, ilmunya Allah enggak serupa dengan ilmunya makhluk. Demikian juga semua sifat-sifat Allah enggak serupa dengan sifatnya makhluk dan antaranya adalah sifat betisnya Allah taala. Allah memiliki sifat betis. Enggak serupa dengan apa yang dimiliki oleh makhluk. Mafhum? Nah, bisa dipahami. Maka mereka mengatakan, kami tahu adanya tanda. Apa itu? Sak ini betis. Maka Allah menyingkap dari petisnya. betisnya, fayasjudulahu kullu mu'minin maka seluruh mukmin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala wa yabqa man kana yasjudu lillahi riya'an wa sum'atan fayadhabu kama kaima kaima yasjudu fayaudu dhahruhu Tobakon wahidan. Maka seluruh mukmin sujud untuk Allah Subhanahu wa taala dan tinggallah orang-orang yang dulu sujud untuk Allah tapi ri, ria. Apa benar ria? Hah? Ria ya ma'ruf ria. Ria dan sum'ah. Sum'ah itu apa? Supaya didengar. Itu sum'ah itu adalah suatu ibadah yang dilakukan supaya didengar oleh orang. Kemudian sum'ah. Tidak ada ikhlas, tapi karena apa? Supaya didengar oleh orang. Nah, ingin popularitas. <clears throat> Fayadhabu kaima yasudu maka dia yang dulunya sujud untuk tapi ria, maka dia pergi kaima yasudu. Ini sujudnya sebagaimana dulu su, sujud. Jadi dulu di, di dunia ria kayak apa ya nanti di akhirat juga kayak kayak itu. Itu namanya apa? Al jazak min jinsil aman. Fayaudu dhahruhu tabaqan wahidan maka tulang apa tulang apa tulang punggungnya kembali tabaqan wahidan satu apa? Satu Mananya ini kurang jelas ulam. Tabaqan wahidan. Ini sudah kembali lagi kepada syarat yang lebih luas. Semua tabel sisir, Perhatikan, kemudian didatangkan dengan sisir al sisru mananya apa? Jembatan. Al sisir secara bahasa mananya apa? Jembatan jamaknya susur. Jembatan itu bahasa Arabnya adalah jisrun. Jisr. Apa? Fayuj'alu baina dhahrai dana maka dijadikan di, diletakkan di antara punggungnya jahanam. Kullu ya Rasulullah maka berkata para sahabat, "Wahai Rasulullah, Rasulullah, mamal jisr? Apa itu jisr?" Qala berkata Rasulullah wasallam, "Madha madha madhadatun mazillatun. Jadi Tempat yang akan dilewati yang disebut adalah menggelincirkan. Mazillatun madhatatun menggelincirkan. Alaihi khotatifu wa kalalibu. Di atas jembatan tadi, di atas janam dipasang khotatif wa kalalib pengait-pengait. Ya kan? Yang diserupakan dengan apa? Dengan sa'dan Durinya sa'dan saat dan nama pohon yang memiliki duri yang ada di mana di najat wahasakatun wahasakatun mufal tahakun saukatun ukaifa'u hasaka juga pohon nama pohon yang lebar yang memiliki duri syauka ukaifa'u Nah duri ini adalah ketika dilewati orang di sampingnya ataupun seperti kambing yang lewat di sekitarnya akan nempel di apa? Di bulu-bulu kambing. Artinya benar-benar membahayakan bulu tersebut namanya itu duri tadi. lebih najis pertikan. Jadi hasahat, eh, hasakatun tadi pohon yang lebar tadi itu yang memiliki duri tadi adanya mana di najis Najd itu mananya timur. Dari timur kalau dipandang dari Madinah. Ya kan? Di daerah mana Ri? Riyadh. Sana. Nah itu. Yukolulaha sa'dana. Kita kembali lagi kepada pohon namanya sa'dan kemarin. Yukolulaha sa'dan hasakatun tadi itu disebut juga namanya sa'dan yang memiliki duri. Pohon yang dikenal dengan pohon yang berduri. Al-mu'min alaiha katarfi wa kalbarki wa karrihi wa ka'ajawitil khayli warrikabi. Sedangkan orang mukmin di atas jisr tadi katarf ada yang larinya cepat-cepat apa seperti sekejap mata tarf ini tarf sekejap mata. Ada yang kalbar seperti apa? Seperti kilat. Ada karena seperti angin. Waka ajawi dinna khail dan seperti apa? Kuda yang memang kuda yang tercepat dan tunggangan-tunggangan yang tercepat. Khail itu kuda. wanajin musallamun wa najin mahdusun wa makdusun finari jahannam. Nah, Fanajin ada yang selamat. Dia ini musallam, mulus, nggak tercakar dengan cakar-cakar tadi, terkait dengan pengit-pengit tadi. Dan ada yang selamat mahdus, mahdus tidak tercakar, mahdusun di jahanam. Hatta yamurra akhiruhum yushabu sahban. Sampai yang akhir mereka dari mereka yang lewat di atas jembatan tadi yushabu tertarik. Ya tadi sahaba yashabu menarik diseret dengan benar-benar terseret dengan seretan yang benar-benar mengena sahban. Fama antum bi asaddalli munasadatan fil haqqi. Fama antum bi asaddalli munasadatan fil haqqi. Qad tabayyana lakum minal mu'min yawma idin lil jabbar. Fama antum bi asaddalli munasadatan fil haqqi. Jadi di sini adalah kita disuruh benar-benar menyambut sambutannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kebenaran. Telah jelas bagi kalian dari mukmin hari itu Qatalalaku menal mu'min Manil mu'min al mu'min Telah jelas bagi kalian di hari itu nah, Seorang mukmin kepada al-jabbar kepada Allah Subhanahu wa taala bagi Allah taala fa idza ra'au annahum qad najaw fi ikhwanihim yaqulun rabbana ikhwanuna alladziina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana fa yaqulullahu taala idhabu famasattum fi qalbi misqala dinarin min imanin fa akhrijuhu maka apabila mereka melihat bahwasanya mereka telah selamat melihat kawan-kawan mereka telah mereka selamat dari jembatan tadi yang membahayakan di atas jalan mereka melihat kawan-kawan mereka, mereka berkata, Rabbana wa Arab kami, saudara-saudara kami yang dulu sholat bersama kami, berpuasa bersama kami, beramal bersama kami, maka Allah Ta'ala berfirman, eh pergilah kalian, maka siapa yang kalian dapati dalam hatinya ada miskola dinar seberat dinar dari iman maka keluarkanlah dari api neraka. ala nar maka Allah mengharamkan bentuk-bentuk mereka atas neraka. Fayatunahum ila Maka mereka fayatuna maka mereka mendatangi orang-orang tadi yang di disuruh untuk dikeluarkan dan sebagian mereka telah goba telah tenggelam di neraka sampai ke telapak kakinya wa ila ansofisaqaihi dan sampai ke pertengahan dari separuh dari apa? Setengah dari kedua betisnya fayukhrijuna man arafu maka mereka tadi mengeluarkan orang-orang yang telah diketahui di dunia dulu dengan tanda-tanda yang khusus maka dikeluarkan dari api neraka. Semua yang kemudian mereka kembali bayakulu. Maka Allah berfirman, berkata, bu tu'ti miskola nisfi dinarin fa'akhrijuhu. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian kenal di neraka itu. Siapa yang kalian dapati dalam hatinya ada separuh dari beratnya dinar maka keluarkanlah dari neraka bayuh man araf maka mereka mengeluarkan orang-orang yang telah diketahui Orang-orang yang mereka telah mengetahui ya summa ya'udu mudah mereka kembali fa yaqulullahu ta'ala idhabu maka pergilah kalian faman wajadtum fi qalbi mithqala dzarratin min imanin fa akhriju maka pergilah kepada mereka yang kalian dapati dalam hatinya seberat darah. Ini adalah perumahan yang paling kecil, yang paling ringan dari iman berupa iman, maka keluarkanlah juga dari api neraka fayukhrijuna man arafu maka mereka mengeluarkan orang-orang yang telah dikenal oleh mereka dari api neraka. Itu masuk syafaat. Qala Abu Sa'idin berkata Abu Sa'idin rahimahullah taala anhu fa in lam tusaddiquni faqra'u. Nah, kata Abu Sa'id Al-Khudri taala anhu, maka jika kalian enggak percaya kepadaku, silakan baca. Innallaha la yadlimu mithqala dzarratin wa in taqwa hasanatun yudha'ifha. Kalau kalian nggak percaya kepada aku, maka silakan baca ayat. Sesungguhnya Allah di dalam mendolimi seberat darah pun. Kecil yang paling kecil, yang paling ringan. Wa intaku hasanatan, jika memang kebaikan itu ada, ada. Walaupun sekecil apapun, maka Allah akan melipat gandakan. Demikian kata Abu Said. Fayasfa'un nabiyyun wal malaikatu wal mu'minun. Maka para nabi, dan para malaikat dan orang-orang yang beriman memberikan syafaat. Fayaqulul Jabbar maka berkata Allah Ta'ala bakiyat syafaati tersisa masih ada syafaatku. Kata Allah. Fayaqul itu minan menandar maka Allah menggenggam satu genggaman dari neraka. Jadi di sini juga Allah punya sifat genggaman. Perhatikan itu. Kita punya genggaman, Allah punya genggaman. Mungkinkah kita serupakan genggaman itu dengan genggamannya Allah? Enggak akan mungkin. Maka genggaman yang disebut di sini genggaman yang sebenarnya. Kita enggak mau tentang kaifiyata, bagaimana genggaman Allah. Bentuknya kita enggak tahu. Kita tahu tentang maknanya yang menggenggam. Allah menggenggam satu genggaman dari neraka. Fayukhriju akwaman qad um imtahasu. Nah, kemarin telah kita lewati Bacaannya ini bisa umtuhisu, bisa imtahasu. Maka Allah mengeluarkan kaum-kaum yang mereka telah terbakar di api neraka. Fayulquna harin naharin biafwahil jannah. Maka mereka diyulquna di cemplungkan di sungai Sungainya di mana? Bi afwahil di mulut-mulut surga. Afwa jamak dari kata apa? Famun. Famun mulut. Jamaknya apa? Afwahun. Famun mu mulut. Jamaknya apa? Afwahun. Ha. Maka mereka dilemparkan yulkaun, dilemparkan di sungai di mulut-mulut surga yukurulahu ma'ul hayat nah ini juga penjelasan yang lebih luas kalau kita mengikuti hadis ini kita akan mengetahui sejarah yang lebih luas penjelasan yang lebih luas bahwasanya disebut dengan itulah ma'ul hayat air yang dikatakan air nanti akan menjadi sebabnya tumbuhnya tulang belulang mereka yang dulunya terbakar dengan api Dikatakan tadi yang dikatakan dilemparkan di sungai yang ada di mulut-mulut surga disebut dengan airnya adalah maul hayati. Air kehidupan. Dengan air itu nanti akan tumbuh. Fayamputun fi hafataihi kama tambutul hibbatu fi hamilis sail maka mereka yang dulu dikeluarkan oleh Allah dari neraka tadi dengan genggamannya tadi ditaruh dalam air kedua gitu. tadi maka mereka tumbuh fi hafataihi di kedua bibir sungai tadi. Mahfum? Sebagaimana tumbuhnya biji-bijian yang dibawa oleh arus air yang ada di bibir-bibir sungai. Qad ra'aitumuha ila janibis sakhra. Kalian sungguh telah melihatnya itu ke sisi sakhra, batu besar. Batu besar itu yang di sana ya kan tumbuh tumbuh-tumbuhan. Ila janibis sajara. Kalian telah melihatnya ke sisi pohon besar. Famakana ila syams minha kana ahdara. Maka yang mendapatkan Sinar matahari, tumbuh-tumbuhan tadi dia yang lebih hijau. Artinya ini perumpamaan. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bibir-bibir sungai tadi yang kena sinar matahari dia lebih hijau. Mahum? Daripada yang tidak kena sinar matahari. Itulah perumpamaannya. Wa makana min ha'ilal zilli kana Yang kena naungan pohon-pohon maka dia lepuh putih. Kurang segar, kurang sehat. Fayakhrujuna ka'annahum lu'lu. Maka mereka keluar ya kan dari sungai tadi yang dikatakan airnya adalah air kehidupan tadi keluarnya bakaan naum lu'lu seperti apa permata fayujalu fi riqabihim al khawatim kemudian dibikinlah di leher-leher mereka apa khawatim apa gelang-gelang Fayadkhulnal jannata maka mereka masuk ke dalam surga fayaqul alul jannah maka penduduk surga yang lebih dahulu ada di surga berkata haula'i utaqo urrahman mereka adalah orang-orang yang dikatakan dengan atikur rahman yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala atiq jamaknya utaqo seperti alim jamaknya apa ulama Adkhalahumul adkhalahumul jannata bighairi amalin amiluhu. Mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah, dalam surga tanpa amalan yang mereka amalkan. Wala khairin qaddamu dan mereka enggak memiliki kebaikan sama sekali yang mereka ajukan. Enggak pernah mereka mengajukan suatu kebaikan, enggak pernah mereka mengedepankan suatu kebaikan. Fayuqalu lahum lakum ma ra'aitum wa misluhu ma'ahu. Bagi kalian apa yang kalian lihat. Wahai orang-orang yang disebut dengan hamba yang dibebaskan oleh Allah Ta'ala dan yang semisal dengan itu yang telah kamu lihat. Paham ya, Dan di sini akan ada penjelasan kemudian yang penting ngomong la ilaha illallah nggak beramal nggak apa akan masuk surga. Ini enggak bisa dibawa ke sana. Yang penting ngomong la ilaha illallah belang, la ilaha illallah belang. Nah, bukan itu. Ya kan? Walaupun nggak beramal sama sekali, enggak tahu enggak apa, ini nanti akan ada penjelasannya. Ya kan? Asyaral wa akhir al-nar khurujan minan nar Allahu akbar Allahu akbar Allahul musta'an. Ini adalah akhir penduduk neraka keluar dari neraka. Allahu akbar Allahu akbar Allahul musta'an. Ha. Jadi tentang masalah yang tadi disebutkan, fi ghaibi khairin qaddamuhu ada kalau Allah memasukkan mereka ke dalam surga tanpa amalan yang mereka amalkan, tanpa kebaikan yang mereka jadikan bekal. Nah, apakah dengan ini cukup dengan yang penting kalimat la ilaha illallah? Ini ada penjelasannya khusus. Nah, Kenapa? Karena telah tegak hujah dari bagi ahlu sunnah bahwasanya al amal adalah rukun i, iman. Ya ini apa? Amal mana bang? Murid jenis. Tanpa amal sama sekali, ini adalah perkaranya adalah mur, murjiah yang mereka mengatakan yang penting punya kalimat la ilaha lo nggak sholat nggak puasa, gitu. nggak sama sekali kebaikan masuk surga. Ini adalah pemahamannya murjiah. Maka dari sinilah pentingnya kita mengikuti pemahamannya alul ilm biar nggak terseret dengan pemahaman yang sesat dengan mengkaitkan pemahaman tadi dengan sebagian hadis yang kadang mereka pahamannya bukan dari ahlu sunnah wal jamaah dan soal akan kita lewati pembahasan berikut ini walhamdulillah